problem yang kita miliki, yang menimpa pada kita ataupun kepada keluarga kita, sehingga paling tidak kita punya obat untuk menghilangkan penyakit atau tolak untuk menolak dari sekian mara bahaya. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula badhe ngangkat setunggal doanya ba'du solihin pandungani setengah tiang-tiang ingkang soleh tiang sing sae tiang ingkang nurut datang perintah Gusti Allah tiang engkang patuh soho taat dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala yok nopo modele wong apik niku lek ndonga yok nopo tiang soleh niku lek berdoa nopo wong soleh niku lek berdoa niku kangge awake dhewe nek bunga donga ngeten nek susah nggih dongane yok nopo Niki yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dek mriki kulo angkat saking ceritane setunggale gubernur daerah Khurasan. Khurasan niki menawi mboten lepet, mboten lepat insyaallah masuk wilayah Irak atau mungkin perbatasan dengan Iran. Namine Yakub Ibnul Laith Yakub ibn Laith niki tiang dadi rojo. Tiang dadi gubernur. Istilahnya orang yang punya pangkat. Sohib warna engkang kula hormati pancene tiang pangkat niku wonten sing pancene api wonten sing pancene elek lek sing pun nemen elek eh niku wis kita ndak bahas Lu niki niate niku rada api. Wong jenenge tiang niku dadi penguasa kadang-kadang satu saat dia membuat satu keputusan di mana keputusan ini tidak hanya dibuat karena melihat satu pihak atau satu kepentingan saja. Bahkan justru sudah dimusyawarahkan. Sampun dirapatno sudah didiskusikan bagaimana sekiranya turunnya undang-undang atau ketentuan itu menguntungkan kepada dua pihak, tidak merugikan kepada dua pihak, atau kalau terdapat merugikan kepada satu pihak, tapi agak minim. Sementara dari orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang menerima keputusan dari seorang raja itu jelas banyak yang merasa dirugikan. Rugi di segelintir juga banyak yang merasa diuntungkan. Tapi yang jelas Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وهم صاغرون Di mana-mana ada kerajaan atau penguasa atau pemerintah itu masuk ke satu daerah. Mesti daerah-daerah yang dimasuki oleh orang yang berkuasa itu akan rusak. Karena apa? Karena orang kalau sudah di pemerintahan, dia akan memegang satu keputusan, satu ketentuan, atau satu kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan ini akan timbul ekses. Dengan adanya undang-undang, sing asale wong niku dihormati ada di kampungnya, karena terbentur dengan undang-undang maka dia harus jadi orang tahanan. Karena terbentur dengan kesalahan undang-undang, uang sing diambung tangani dihukum. Niku elee pemerintah niku koyok ngoten. Bukan hanya pemerintah, tapi semua kekuasaan itu modelnya begitu. Walaupun secara keluarnya itu tidak disengaja. Berangkat dengan keadaan yang semacam ini, seperti yang dialami oleh Yakub ibnul Laith sebagai seorang gubernur Khurasan dia sangat merasa kalau dia itu banyak dosa dalam melaksanakan tugas. Dia sadar kalau dia itu bukan seorang nabi yang tidak lengkap sifat-sifat yang dimiliki, yang terdapat kekurangan di sana sini. Dia tahu. Loh, lek wong paham ngeten kan apik. Ah. Sing elek niku lek wong ndak gelem paham kalau dia punya kesalahan. Niku elek. Jadi sampean nek kesalahan yo. Akuilah kesalahannya, ojo ngaku bener dhewe to. Dan ya, uang bener terus nih. Akhirnya lama kelamaan asobat Huailatun, Seorang gubernur sing jenenge Yakub ibnul Laith niki terserang sebuah penyakit. Penyakit mboten mau penyakit ringan tapi penyakit berat. Penyakit ajaza anhal atibah yang dokter-dokter ini sudah tidak mampu untuk mengobati penyakit Yakub ibnul Laith niku. Di samping penyakitnya kronis mungkin juga komplikasi. Istilah yang saat niki penyakit yang tidak bisa diobati itu kan antara lain adalah komplikasi. Sing satu ini menginginkan manis-manis, yang satunya takut manis. Niku jenenge komplikasi. Sing satu nih menginginkan pahit-pahit, yang satunya tidak mau pahit-pahit. Sehingga akhirnya tidak ada obati. Niku penyakit komplikasi. Minggu dokter-dokter meriko nggak mampu untuk mengobati. Dokter sana nggak mampu. Pindah rumah sakit penyakit dipancet. Yang nang dukun yo pancet. Yang nang tobib yo pancet. Yang nang paranormal yo pancet. Nggak iso pun diobati. Tapi ele elek koyok nopo jenenge tiang penguasa baik gubernur yo ya ono sing benci yo ya ono sing saken beten wonten tiang jadi penguasa penguasa itu terus dibenci wong sak donya mboten. Oleh dek ku dadi gubernur, oleh ono sing seneng. Oleh dek ku iso dadi bupati krono ono sing seneng. Di samping ada orang yang membenci. Tak ngoten asok gimana. Nggih akhirnya krono ana sing seneng, akhire sing seneng niku muning ngeten dosaken nirek Bapak Yakub iku loro, padahal dhek iku wis akeh ngekeki manfaat nang keluargaku. Akeh ngekeki manfaat nang rakyat-rakyat sak liyane aku. Saiki kok loro, cari nih ndak kena diobati. Katanya penyakitnya itu nggak bisa diobati. tuh seakan ya apa ya rasane. Tanggung jawabnya gede, awake ndak sehat. Tanggung jawabnya berat, awak eloro, sak piro dosane nang Allah. Akhiri kaum-kaum yang merasa senang dan seakan kali Yakub ibn Laith niki muni. Muni ini ku ngeten. Huna rojulun min ahli sholah. Pak Yakub, ndik mriko Onten wong lanang, wong ini ku ahli apian. Wong ini ku ahli takarub nang Allah Subhanahu wa taala. Ahli nyedek nang Allah Subhanahu wa taala. Kelakuane ki api. Hmm, sapa jenenge le? Namine Sahal ibni Abdillah. Niki wong sing api ini. Sahal ibni Abdillah niki termasuk wali nih Gusti Allah. Termasuk ulama besar yang dalam dalam ilmu tasawufnya. Juga sangat telaten ngrumati atine sehingga atos saking penyakit-penyakit di hati. Lawis tahu lihat walaka. Yuk nopo. Lek Kiai Sahal bin Abdullah niku sampean teka nonang gini sampean cek ni dungo. Apa perlu nih? Di sampean niku cek no. No, menawa barokah itu ni waras sampean sapa perlu. Jadi Yakub bin Laith niki jawab, "Donga ngodati. Umbaran aku gimana toko dokter iki ndak waras. Dokter ndek kene yo ya ndak waras. Pokok dokter-dokter rumah sakit rumah sakit sak daerah kurosan niki wis mari tak nyangi kabeh. Niku ndak sing mandi ngobati aku. Gak sing mempan sampai saya iki aku dek kering itu loh dokter spesialis sampai tak nang luar negeri sih pancet penyakit wong barang tiang pengusaha sampean niku duwe kan akeh Gilek wong tani lorong no suntik nang puskesmas lek wong gede suntik ini gua nang spesialis wong duwe mbak buah. ini lek golongan kula sampean ini suntik puluh ribu. lek wong duwe mbok mana? golek duit nak melarat Yo ya, berobat nang Singapura, nah ele-ele sing api-api padahal nyawane kabeh teko Gusti Allah. Lah apa kali larang-larang. Wong waras niku duduk mergo larang. Masih murah-murah lek Gusti Allah ngersakno jodoh ya jodoh. Jarene tiang sing saken. Jarene sing Yakub Ibnu Laith, wah repot. Wong barang dokter-dokter lo mari kabeh tak nyangi kabeh nang sing waras. Menang akhirnya. Kaum-kaum niku mari usul koyo ngoten ndak dirasakno. Mulai diremehkan. Dokter ndak iso marasno, dadi kok dadi donga iso marasno. Oh, nama iso. Eh, nama so akal. <laughs> Ditinggal loro ati so karena pancene lak ya cilik niku melas nggih. Iki lho, usul donga niku jarene dientengno. yang dokter ndak waras katene donga niku. Yo tambah dak waras, ngoten. Jadi ya nopo. Terus akhirnya krono pun mboten gelem ditinggal, barang suwe-suwe ditambah nong riko mboten waras, ngriko mboten waras. Nang pun pundi mboten gelem waras ya Yakub Ibnu Lair niki. Akhirnya kok ele Aku biyen tahu nang kaumku dikongkon nyeluk wong jenenge sal bin Abdullah. Muni nang anake tekan mari saiki menawa ojo keker-keker. Wis kalah gengsi nih gini, Asale mang nih sing kalah, gengsi nih sing wow wow nih sing menang. gengsi nih sing kalah. Ndak gengsi-gengsian wis lek ndelok lorone ngene ndak kuat aku celuk wis salbin Abdullah iku pin weru aku. Diceluk teng kaum ini. Lah ya apa? Butuh nang salbin Abdullah masih wong elek-elek ini. Barang diceluk alayya bihi. Gandene wis teko teng Pak Yakub Ibnu Laising tadi gubernur Khurasan niku wau. Pun teko muni, "Ud'ullah li ayyu afiyani min hadhil illati. Kon ta jenenge Sal bin Abdullah. Inggih, Raja. Inggih Pak Gubernur. Kula ditimbali teng sampean perlu nopo. Aku iki njaluk tolong Jare kon iso ndongakno wong loro, Lek kon dongakno iso waras, aku iki dongakno menawa iso waras. Nggih. Hmm, Nopo sih penyakitnya? Penyakitku iki komplikasi, repot warase Jajal ya apa menurut awakmu? Oh, nggih, Pun. Ampun ditropong kok corot yang sak niki niku dijalukno nang Gusti Allah supaya penyakit Yakub ibn Lais niki waras diusahakno diusahakno ternyata wonten dawuh saking Gusti Allah dawuh niku Gusti Allah ndak iso melah ndak iso waras ya ku ndak iso waras kelakuane iku lho dek itu selalu merugikan rakyat keputusan-keputusan DE ku merugikan sebagian orang, sebagian banyak orang, dan hanya menguntungkan segelintir orang iku perbuatan zalim ndak oleh iku. Yang sebetulnya menurut Yakub bin Al niki kan tidak disengaja perbuatan seperti ini. Tak sih mas tidak disengaja karena itu dirasakan oleh orang lain. Orang lain merasakan dari efek daripada keputusan itu. Sehingga orang lain memandangnya ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Yakub ibnu Lain. Lah Yakub bin Lain tidak ngerosok, karena tidak ngerosok, tidak iso waras ikumnya gitu muni. Sahal bin Abdullah ini kufa kaifa ad'u laka wa anta muqimun ala zulmi. Ngeten rojo, kulo mboten saged no sampean waras niki. Sebab perbuatane sampean niki zalim. Sampean banyak menahan orang yang tidak punya kesalahan. Sampean niki banyak menahan orang yang hanya karena bersebangan pendapat ambek sampean ditahan. Karena nggak seide dengan sampean ditahan. Karena dulu waktu pilihan nggak dukung sampean, sekarang salah didik ditahan. Itu perbuatan dolim. Dan perbuatan dolim ini yang tidak bisa menjadikan saya untuk berdoa menyembuhkan penyakitnya sampean. Jadi ya apa? Ya, Messi siji coroni, Ini sampean kepingin tak noh supaya sampean penyakiti ya waras. Nun sewu, nono kabeh penggawean sampean sing dolim-dolim iku. Sampean ngukum wong ndak salah, tokno. Wong ndak salah masalah di ono-ono, no ojo dosa iku. Orang nggak punya salah sampean jadikan carikan barang bukti. Dicekel barang bukti ndak anok digolekno barang bukti liya. Iki ndak oleh kirojo rojo. Pak Yakub ngene iki ndak oleh iki perbuatan dolim nek sampean kepengin waras teko perbuatan teko penyakit sampean sing saiki lerenono perbuatan sampean sing elek-elek kaya ngono iku. Sokip warna ingkang kula hormati, Yakub Ibnu Laith niku merasa orang sudah pinter dan memutuskan sesuatu dengan musyawarah dia berdebat. Aku ndak salah le. Keputusan ini kita gawe saka musyawarah. Keputusan ini kita gawe saka rundingan, alot caranya memutuskan. Setelah terjadi keputusan jadi kon aku dolim. Enak men kon kon man dolim iku. Kan panjane sing paling enak niku penggawean maidu sore warna nggih. Maidu ngilokno niku paling enak nek kon kon dewi masya allah Wangil lek kon kon nglakoni dhewe. Tapi nek maidu nikmat seger ngoten. Luwe male warek. <laughs> Kranten wonten saran koyok ngiten saking Abdullah bin Sahal, Sahal bin Abdullah fanawa Yakub atau bata. Boten ngomong nopo-nopo, ya wis, kon mulia wis, gampang. Wong barang dikengken dungu ndak gelem Sahal bin Abdullah. Dikengken marasno ndak gelem. kutu ngilang no kelakuan-kelakuan sing elek. Lek wis kelakuan sing elek sudah berubah. Dan artinya tidak hanya perlu dijawab dengan kata-kata, tapi jawabannya harus dengan realisasi. Jadi ojo dijawab mek lawan omongan tok. Nah, dijawab kalau omongan, tuh tidak percaya. Jangan hanya bicara, buktikan. Hmm, pun panah. Parang pun koyok ngoten. Niat di hati ni Yakub lek ngono aku tak taubatai nang Gusti Allah. Wana wa bata taubata warruju'a zulmi dan dia tidak akan melakukan kezaliman lagi. Yuk nopo carane? Orang berilmu lebih tahu dengan jawabannya. Orang yang bersangkutan lebih tahu dengan jawabannya. Bukan kita yang harus menjawab orang kecil. Orang kecil nggak tahu apa-apa. Yang lebih tahu adalah orang yang bersangkutan. Akhirnya niat pun, niat tobat, niat tidak ngelakoni dolim. Pokoknya ini sejarah-sejarahnya yang suram itu ditinggalkan semua, diganti dengan perbuatan yang baik-baik. Diganti karu kelakuan-kelakuan sing api-api. Yang bukan hanya mengacu kepada keuntungan segelintir orang, tapi merugikan orang banyak. betul. Wa atlaqal masjunin dan orang-orang yang ditahan yang tidak salah nuk dilepas semua. Ya saat niki kadang-kadang kadang-kadang kesalahannya besar karena orangnya besar tidak ditahan, kesalahannya kecil karena orangnya kecil akhirnya diperparah. Kan niku sing jenenge dolim. Lu niki yang memang kesalahannya kecil ya dikeluarkan, yang kesalahannya besar ya mohon. Panjang memang kesalahannya sudah besar, sudah serahkan kepada Allah apa wis tidak apa-apa ya apa mana yang panjane ini dianggap salah upun wis mulai saking pertemuannya dengan Sa'al bin Abdullah niku perbuatan Yakub ibnul Laith itu sudah banyak berubah sing akhirnya wau asale wau niku merugikan rakyat kecil, menengah ke bawah. Niku ini berubah. Keputusannya menguntungkan kepada rakyat kecil. Sing gede-gede wis dipek kelosot nom ning sor kape. Sing asale ditahan ndak patek salah niku dikeluarkan semua. Lari kepada jalan yang benar dan pindah untuk melakukan sesuatu yang benar saja. Sing elek-elek ditinggal pun. Krono pun delok koyok ngeten. Sahal bin Abdullah wong api. Ndak katik diceluk pun. Teko umah ini gue skroso Sahal bin Abdullah. Oh. Lek ngene Yakub bin Allah iki pancene kepingin tobat temenan lek. Bukti ini tidak kata nyelu aku. Moro-moro keadaannya berubah semua. Barang-barang sing asale larang mudun. Barang-barang yang keputusannya agak memihak dirubah. Kroso teng masyarakat kecil. Karena sudah terasa kepada masyarakat kecil, tidak hanya ngomong. Mboten mek guneman Langsung Zahal bin Abdullah ini sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang soleh bagi orang yang takut kepada Gusti Allah, mboten kali diceluk. Langsung tunggu nang Gusti Allah. Allahumma kama araitahu dhullal ma'siyah fa arihi izzat ta'ati wa farrij anhu ma yadurruhu Gusti. Jadi misal, panjenengan singen maringi penyakit teng tiang sing jenenge Yakub bin Alaith niku mergo Yakub tiangi maksiat teng sampean sampean no azabe nang sampean mergo ini niku maksiat niki wong e tobat kelakuannya sudah berpindah dari jelek kepada yang baik tolong penyakit sampean ilangaken Gusti penyakit sampean buat saking Yakub bin Alaith niki Yakub niku pun boten maksiat teng sampean Seakan kusti cari Salwin Abdullah. Paham sahih mana? mbak mboten ada jeluk Salwin Abdullah niku tok omahe wis no. Dadi wong lek ngrasa salah nang rakyat, pun tidak katik nyang nang rakyat pun. Sing api tingkai, mesti uang sing ningsor niku ngrasa. Lek awake no. Lek itu api. Lek wis wong ningsor niku ngrasa itu api, ndak katik dikongkon mesti no tewi. Tidak usah jalo, tidak usah dikeki apa Sing api pun, ndak usah ngomong nang wong nisor, mesti dungu api, Pun angsal dungo koyok ngeten sokip warna ndak katik tinyangin kufana hal haldomin waktihi nama nasatomin akolin langsung Yakub bin Alais niku sehat hatawai penyakit sing jare wau kronis atau penyakit sing rupa komplikasi niku ilang kabeh langsung sehat moro lari pagi ngoten nembe sembah barang sehat Kroso le awak ibu yang duwe janji ambik kiai sing jenenge Sahal bin Abdullah. Wah. Lek ngene waras kuwi iki insyaallah oleh barokah kiai Sahal mang iki. Nah, karena merasa dirinya disembuhkan oleh Kiai Sahal walaupun tidak secara langsung, langsungnya saking Gusti Allah lantarannya saking Kiai Sahal. Uh, gowo duit sak warna sak koper. Beto duit sak koper, sumarud alaihi malan liyak bilahu. tipe nang Umay Sahal bin Abdullah. Barang tutup assalamualaikum, waalaikumsalam. Nopo Pak Gubernur? Anu aku leh, Anu aku Pak, perlu nang sampean aku perlu mengucapkan terima kasih. Krono penyakit kuaras ditulungi sampean aku kating kehadian nang sampean. Duit sak koper sekarang. Jorok kula sak niki duit sak koper no, sak kate mikir-mikir mau digowo ngoten. <laughs> niki ya apa niki Pak Aba? Wa raja'a ila baladi. Anehnya, Sahal bin Abdullah ini nak gelem nerima duit. Ojo, ojo dikekno nang aku. Bukan saya orang yang butuh kepada uang ini. Ada lagi orang yang lebih membutuhkan dengan uang. Wong penggaweanku mek ndonga kok ndak kesel. Iya nek aku macul. Iya nek aku mancal. Iya nek aku nukang sampean kayak duit. Barang ini tok kayak duit ate. Kayak nonang uang sing lebih butuh daripada aku. Berikan kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang saya. Mulai nih. Sahal bin Abdullah ini mulai ditinggal. Rojo ini ditinggal wis. Aku ndak sampai wis wis mari tugas kuntek Sampai Sampean kongkon dungak nawaras sampai saya kiswara. Pimpinan rakyat itu sing temenan. Jalankan negeri dengan sebaik-baiknya. Anda harus mendahulukan maslahatil ummah. Kemaslahatan umat sampean kudu disikno, ojo kemaslahatan ini sampean dewi. Insya Allah sampean awak waras terus sampai mati. waras kok mati? Lu nggih mati niku nano kaitannya mbek waras. Mati-mati waras-waras. Kadang-kadang tiang niku waras seger wonten moro mati. Wonten pisan nggih wong niku gering tok tapi ndak mati-mati nggih wonten. nih, nanti mukul sampean waras sampai mati. Waras. Terus akhirnya di dalan muni. Kaum-kaum santri di bin Abdullah niki muni, kiai niku kiai. Sampean mang dikek duit sak koper nak dijekik kiai. Cikiin oke no aku. <laughs> kan santri-santri biasanya kelakuan yang ngoten nggih. Cikiin kek no aku sampean ndak kiai tadi dene Duit ditolak, aku tidak oleh bagian kiai. Kiai sahal di niku nangis aku nangis. Tuh ya pokoknya niki kocek regete men. Wong penggawean koyo ngono sampe njaluk bantu. Akhirnya kiai sahal noleh nang bumi. Bumi aku digedhek. Tuk. Bumi digedhek aku langsung dadi tanah kape, dadi emas kape. Wis kau lek kepingin donya emas ki ben kabeh. Masih di JK. loh, aku iso yang ini, lha apa aku katene jalur rezeki nang Yakub bin Les, Tidak perlu aku. Lho niku sakit anake. jadi wong sing murni niku pancene pentungane mandi. Wong sing bagus niku insya Allah atau saking penyakit dan penyakit itu akeh-akeh teko mergo kelakuan maksiat dewi. Akhirul kalam wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.